الفاتحة منصورة الأحاديث المختلفة Tebaran hadis-hadis Al-Mukhtalifah yang bermacam-macam Rujai pokok hadis-hadis tentang berbagai permasalahan yang saya ingat tulis di sini. Pertama, antara minna minhum itu beda kalau kita menganggap nyenggol tanpa makrom bukan makrom batal. Mereka kadang mengatakan enggak opo. opo Argumentasi ulama-ulama kita Ya ayuhalladina amanu Iza kuntum ila salati Fadusilu wujuhakum dan seterusnya. Terus aujaa jaa'a ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Wa fi qira'at Ibnu Mas'ud aw lamastumun nisa. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat maka berwuduklah dengan membasuh wajah, tangan, musab kepala, basuh kaki. Fa in kuntum mardau aw ala safarin au jaa ahadun minkum minal qaid au lamastumun nisa dan apabila kalian sakit macam-macam atau salah seorang dari kalian datang atau salah seorang dari kalian datang minal qaid dari WC berarti ee atau pipis berarti hadas kecil bukan hadas besar aulamas nisa atau kalian menyentuh wanita maka bertayamumlah pertanda bahwa wuduknya batal. Nah, argumentasi kita ayat ini lamas tumunisa atau kalian menyentuh wanita itu jelas menyentuh itu membatalkan wudhu. Orang lain mengatakan tidak batal karena menurut mereka lamas tumunisa itu jima. Jadi kalau tidak jima tidak membatalkan wudhu. Jawab kita, kalau lamas tumunisa diartikan jima itu keliru. Kelirunya yang pertama berbelok dari konteks ayat. Sejak awal konteks ayat itu tentang wudhu. Jika kalian hendak mengerjakan sholat maka berwudhulah, basuh wajah, tangan dan seterusnya. Terus kalimat yang paling dekat atau kalian datang dari WC itu juga tentang hadas kecil, ee eh, -e eh, atau pipis. Berarti konteksnya juga wudhu. eh, salah besar kalau ayat itu sejak awal konteks wudhu, kalimat terdekat juga konteks wudhu. Tahu-tahu lama tumunisa dimaknain jima dan berarti jinabat dan hadas besar membelokkan ayat. Faham? eh, salahnya itu. tersalah kedua Eh, lamas tumunisa di sini kalau diartikan jima keliru sebab istilah nyenggol itu bisa diartai, diartikan jima kalau konteksnya suami istri. E, misalnya dalam ayat tentang cerai apa e, wa idza talaqtum nisa min qabli antamas antamasuhunna e, ya, jika kalian menceraikan wanita sebelum kalian menyentuhnya menyentuh di situ diartikan jima karena memang konteksnya talak dan kalau talak itu suami istri. Nah, nyenggol itu kalau suami istri eh, apa bahasa halus dari istilah jima. Terus dalam konteks dihar eh, min qabli ayyatamassa suami setelah mendihar nggak boleh kumpul eh, harus bayar kafarat dulu sebelum yatamassa sebelum suami istri itu bersen, bersentuhan oleh ulama-ulama bersentuhan di situ diartikan jima Memang konteksnya suami istri. Dalam bahasa Jawa juga untuk manten anyar ya dari manten besok ketemu sampean. Ya, nah, wis mau singgol lah bojomu. Itu maksudnya mesti ya. Ya? eh, konotasi dari pertanyaan wis mak singgol lah bojomu itu mesti konotasinya jima. Jadi iya. eh. Ya. Dan sangat tidak masuk akal, nggak kontekstual. Terus eh, kalau dalam kehidupan umum, nyenggol ya nyenggol dalam bahasa Jawa juga. Aku mau ke masjid kesenggol wong wedok. Eh, itu kalau dimaknain jima ya nggak karu-karuan. Konteks kehidupan umum dimaknain jima itu <laughs> Jadi konteksnya. Ya, kalau katanya Pak Muzaki itu dari ilmu lughah al-ijtimai salah besar. Ilmu lughah at-thaqafi itu salah besar. Eh, konteks apa bahasa dikontekkan dengan budaya, dikontekkan dengan eh, sosial itu sama sekali enggak ke sana. Nah, sedangkan ayat ini eh, konteksnya bukan suami istri. Karena sejak awal memang ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai suami istri. Ya, ya. ya. Jika kalian hendak sholat maka berwuduklah. Perintah sholat itu untuk orang iman, bukan untuk suami istri kehidupan umum ini. Nah karena ini kehidupan umum maka jenggolnya ya jenggol umum bukan jenggol khusus. Nah, Ya. Kalau mereka mengatakan kalau tetap jauh menyangkal sesungguhnya, tapi mereka tetap membeda batal. Alasannya, om istri itu dijima cara sah boleh, kok dilakukan itu gimana? Oh, nyun sewu ngising itu ya boleh tapi ya batal. Jadi logika itu sama sekali nggak benar. Wong istri itu dijimak saja sah, masuk nyenggol batal ngising itu ya sah, masuk batal. <laughs> Oh, balik logika Paham Mas Terus iki mari Nanti pulau silu wa minal Jadi ini kan minal Menurut adab syafi'i sunnahnya dari atas ini terus meluncur ke siku. Makanya kalau di Timur Tengah di Saudi tempat wudhu itu duur Jadi kerannya itu duur terus orang wudhu itu. Kalau masjid-masjidnya kerannya ndek terus jatuh di malah ini. Cuma itu juga nggak wajib karena ilahnya bermakna ma'at. Nah. Ya, zaman itu namanya di, saya dari Blitar ke Malang. Dari Blitar ke Malang itu sampai masuk Malang. Bukan kok sampai perbatasan Karangkates tok persis. Di garis kenteng balik mana. Ya. Jadi ke itu bukan perbatasan tapi apa ke Malang itu ya sampai masuk Malang berarti Malangnya Katut. Sampai siku itu siku sikune Katut. Lah jadi karena ilah sudah tidak bimakna ke, tapi ilah sudah bimakna ma'a, maka tidak harus eh, dari atas ke bawah. begini Yang penting terbasuh. Yang penting wis masuk malam. Bah lewat lindi pokok. Sampun gini gini. Ya. Insya Allah dengan argumentasi itu kono wis gak berkutik. Oh, kono ya nggak ngerti golongan ilmu lughah al-ijtimai barang. Terus misalnya di formalis lah master ini kan saling musyarakah. Misalnya, misalnya hmm. terus jam kan saling ada unsur kesengajaan antara dua orang. Lah kalau yang tanya mereka ya kita balik nih mana? Ya lah. Misalnya bojomu turu moro-moro muk jima dan dia pasif. Sing batal sampean tok apa bojomu barang? Mungkin bayang. Bayangin apa ya? Sama juga gitu ya. Nah, iya sama. Kan? Ya, bayangin apa aneh kayak? Dunia wa mafiha. Duh, duh, eh, Gampang oh, teman-teman begitu oh, nggak patek ngerti usul fikih, nggak patek ngerti mantek. Gampang. Wajar. Oh, Loh, kalau saya sendiri tak ulangi, andai orang itu hanya memaparkan perbedaan mazhab, maka kita enggak perlu membantah-bantah mereka, Enggak perlu ngengkel. Jadi andai orang di luar NU NO itu, anu Pak NU NO, saya ikut Hambali saja, oh monggo, oh kita menghormati. Eh, Pak NU NO, kami ikut Hanafi, oh monggo, aku tak Syafi'i, monggo. Eh, yang perlu kita bantah itu kan karena mereka bersikap begini dan menganggap yang lain tidak Salah. Nah, itu yang kita wajib ngetone ilmu. Idza subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah. Lek sahabat ulama-ulama wis dikritik-kritik di bid'ah bid'ah no. Maka orang yang duwe ilmu kudu ngetok ning ilmune. Seandainya ada orang tahu dasarnya kalau menyentuh perempuan itu batal, dasarnya ini kalau yang menyatakan ini dipakai semua. Baru kita tahu semua dasarnya. Asal dia bertaklid enggak apa-apa. Jadi seminggu taklid Syafi'i, seminggu taklid Hanafi enggak. Dan tidak taklid. Eh, lain dia enggak tahu. Tapi kalau dia berijtihad sendiri terus ambil keputusan kanda itu namanya mencela menci. Terus yang pamian enggak? Ujungnya yang di model maliki sholatnya pakai pesapi kan bernaga berarti. Oh boleh. Boleh. Kalau wudhu etok campur itu enggak boleh. Solat etok campur itu enggak boleh. Karena wudhu dengan solat itu skodiah ukro. Itu permasalahan sudah beda. Ya, lagi, lagi wudhu tok itu campur. Nggih, nggak boleh. Lanjut nggih. Terus dalilnya lagi orang-orang di luar NU NO, itu eh, hadis berikutnya ini. Nabi itu pernah sujud atau rukuk di singgol Aisyah dan tetap melanjutkan sujudnya. Berarti nggak batal di singgol istri. Warawaina kami meriwayatkan kisah Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tafaqqatun nabi saya mencari-cari nabi sallallahu alaihi wasallam Malam itu Nabi di rumahnya Aisyah Tahu-tahu Nabi hilang dari eh, Kelonannya Siti Aisyah Terus dicari-cari Ternyata Nabi sedang sholat Data lailatin pada suatu malam Fatahasas tuh saya gerayangi Gerayang-gerayang begini Lampu ini mati dah berarti Fa'idah warokion au Tiba-tiba Nabi sedang ruku atau sedang sujud Ini syak minarawi entah itu sedang rukuk atau sedang sujud syak minar rawi yaqulu dalam rukuk atau sujudnya nabi mengucap subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta eh, Allahumma a'udzu ridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asna'ta 'ala nasik. Ini Syekhuna sering baca ini kan kalau doa mengawali doa. وفي eh, riwayat Muslim, فوقعت فوقعت يدي على batni mai. lalu eh, tangan saya itu nempel di delamaan kakinya Nabi wahwa fil masjid ketika itu Nabi sedang sujud wahuma wahwa wahuma mansubatan dan kedua delamaannya Nabi itu berdiri ya sujud delamaannya kan berdiri wahwa ya- yaqul Allahumma a'udhu biridhaka. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Muslim. Terus ceritanya sampai di singgol Siti Aisyah dan Nabi tetap melanjutkan salat. Berarti suami di singgol istri tidak batal berdasar hadis ini. Nah, wa fi qaulin Syafi'i ada yang begitu. Eh, Imam Syafi'i sendiri menurut satu kaul di kitab Adkar berfatwa bahwa senggolan suami istri tidak membatalkan wudhu berdasar ini. Tapi murid-muridnya eh, termasuk yang penerusnya ashab juga eh, apa Dawul Wujuh Imam Nawawi seterusnya eh, beliau-beliau tetap menfatwakan batal meskipun suami istri merujuk kepada ayat Quran tadi aula mastumun nisa Perkara hadis ini ditanggapi satu Hadis ini syak Entah yo Pak tak senggol itu pas ketika ruko apa ketika sujud Nah syak ini mengakibatkan uh, Informasi itu jadi kurang akurat Sebab kalau yang benar itu disenggol pas ruko Itu nggak kena kulit antar kulit Paling-paling ya sarungnya atau apa Iya kan eh, Terus Eh, kalau kesenggol itu pas sujud, misalnya yang sohi itu riwayat pas pas sujud, yang mungkin memang yang kesenggol kulit dengan kulit kelamaan itu tadi. Cuma itu pun nggak pasti karena riwayat ini sama-sama muslimnya, sama-sama sahihnya tapi ta'arud. Yang satu mengatakan ketika ruku, yang satu mengatakan ketika sujud. Nah, ketika dua dalil dua informasi padahal implikasinya kan beda. Kalau yang pas ketika sujud memang kesenggol kulit dengan kulit selamaan. Kalau ternyata pas ruko kan eh, enggak kesenggol kulitnya. Jadi kalau yang kesenggol pas ruko nggak ada enggak ada kaitannya dengan batal wudhu. Kalau yang riwayat sama eh, pas sujud ada kaitannya dengan masalah batal wudhu. Cuma riwayat itu yang kuat mana? Ya Allah, Allah namanya juga syak minarawi rokiun au sajidun. Nah di sini pakai kaidah yang lumrah di usul fikih, idza ta'aradat dalilani wala yumkinu jam'uhuma wala yumkinu eh, ya nah. Idza ta'aradat dalilani wala yumkinu jam'uhuma tasaqata. Kalau dua dalil sama-sama sahih bertolak belakang gak mungkin dikompromikan, eh, maka dalil itu berguguran. Ya. Dan kalau berguru, berkukuran kembali kepada ayat aula mastumun isa. Eh, kalau eh, dimaknai yang benar pas ketika ruku berarti cocok dengan lamas tumunisa. Eh, terus kalau dimaknai pas ketika sujud berarti bertentangan dengan lamas tumun Satu dari dua kemungkinan makna yang yang satunya cocok dengan Quran, yang satunya berlawanan dengan Quran maka lebih kuat e, alternatif penafsiran yang akhirnya cocok dengan dalil lain ketimbang alternatif penafsiran yang akhirnya bertentangan dengan dalil lain. Itu untuk e, untuk apa? membuktikan bahwasanya Quran hadis itu nggak ada kontradiksi. Pokoknya kalau kelihatan bertentangan jangan dibawa kepada makna yang akhirnya antara ayat antara hadis itu terus kontradiksi bertabrakan Sebab e, asumsi kita, keyakinan kita, nggak mungkin ayat Quran itu bertabrakan. Laukana fihi ma'a eh, apa? E, eh, Laukana min indi ghairillah lawajatu fihi ikhtilafan katsira. Andai ayat Quran itu tidak dari Allah, pasti banyak kontradiksi. Berarti kalau kita yakini dari Allah, nggak mungkin ada kontradiksi. Dan hadis itu ya minal wahyi, wa anil hawa. Itu. Paham ya? ya? Ini sama-sama riwayat Muslim ya? ya. Apa ada dua sanad Jadi wawarakiun awasad itu Ini syak enggak ya sanadnya ini Ini syak minarawi Sehingga enggak perlu banding-banding dua sanad Terus yang kedua eh, Andai Andai Andai yang benar itu yang pas sujud tadi itu yang nggak kuat melawan apa eh, melawan ayat tadi nggak kuat melawan ayat karena ini hanya kemungkinan bukan nas bukan makna nas tapi satu dari dua kemungkinan eh, satu dari dua kemungkinan yang kebenarannya taruhlah 60% berlawanan dengan eh, makna ayat yang yang jauh lebih kuat tadi terus andai pas sujud sekalipun juga enggak ada kepastian mesti nyenggol kulit dengan kulit. Enggak ada kepastian itu. Karena sangat mungkin wong pas adem-adem kesenggol kemulnya, kesenggol jubahnya itu juga masih sangat mungkin. Selama masih ada berbagai kemungkinan, maka kita memegang yang lebih pasti. Ya. Kan? Lah ya remeng-remeng. Rokiun au sajidun. Andai yang pas sajidun pun ya nggak mesti kesenggol kulit. Karena ada kemungkinan kesenggol cobai dan segala macamnya. Nggih. Terus ada pertanyaan. Tapi ulama-ulama NU memakai doa ini, Allahumma a'udhu biridho kami suktikan. Nah, bagaimana mungkin ini dianggap syak mutorid tapi doanya di dipakai apa enggak bid'ah ya e, doa ini enggak ada implikasi hukum sama sekali andai Nabi baca doa itu pas ruku atau pas sujud pun e, kita boleh meniru enggak ada enggak berdampak pada salah benarnya doa ini andai yang benar itu dibaca pas ruku ya boleh saja dong andai itu dibaca Nabi pas sujud ya ya boleh-boleh saja tapi kalau masalahnya engkau memang punya eh, implikasi hukum. Lek ruku itu yang kesenggol mesti sarungnya. Lek sujud eh, ya bisa selama ini bisa sarungnya juga. Gitu. Faham ya? Iya. Nah, jadi jawabnya begitu. Andai ada pertanyaan pertanyaan Wis pokoknya datang aradud dalilani ya jam yumkinul nama bainahuma tasaqata. Kedua-duanya berkuburan. Kalau dalam bahasa Jawa ya hono coroko, toto sowolo, podo joyonyo, podo kuate. Akhirnya ya monggo potong mati kape. <laughs> Dan itu kalau dijawab bukan hanya menjadi filsafat itu sudah dalam tradisi karakter Jawa. Ya, Nah, ketimbang kono dadi aku nggak dadi mending nggak dadi kabeh. Ben wong liya ae sing dadi. Jawa, Jawa. eh, rumusnya kadang dan itu kitab suci podo joyonya enggak enggak ngalah monggo badan Kedua-duanya ada di Padang. Filsafat Jawa. yang punya itu Jawa. Madura tahan. Orang pinter. Makanya orang Jawa itu sering justru kuat itu ketika lemah eh, orang pada lemah-lemah, senasib seperjuangan, akhirnya bersatu, kuat. Jadi mereka justru ketika lemah itu bersatu, kuat. Tapi ketika kuat-kuat malah perang dengan temannya sendiri. Pada jaya akhirnya monggo Kalau kepingin kuat, melarat semua tambah kuat. Malah tambah bersatu. Eh, neng pondok melarat-melarat, akhirnya mangan sak lengser bareng. tambah kuat. Boleh <laughs> utang, Ya, menggok sedikit, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dipakai orang lain juga. Nabi mencium istri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'i. Nabi itu mencium sebagian istrinya, ai Aisyah. Summa kharaja ila salat, lalu Nabi keluar untuk mengimami salat. Walam yatawaddo dan tidak berwudu. Habis nyium istri tanpa wudhu salat. Berarti nggak apa-apa, nggak batal Cuma NU nggak memakai hadis ini karena Afahul Bukhari. Hadis ini dinyatakan do'if oleh Imam Bukhari, nggak dipakai NU. Boleh Nah, ya. terus sekarang tafrik penjabaran penjabaran dari masalah intinya secara umum laki-laki perempuan senggolan antar kulit batal. Berarti kalau tidak antar kulit tidak batal. Menurut Fatul Mu'in nyenggol rambutnya istri gak batal. Nyekel kukunya istri gak batal. Nyekel untune istri gak batal. Nah. Andai istri atau suami itu berambut Dibelai-belai rambutnya cowok Itu tidak membatalkan wudhu Pokok nggak sampai nyenggol Sentar kulit. Itu tafrik dari itu tadi. Nanggung. Wong India itu Spanyol, eh? Pakistan. Terus Eh, kalau bencong kalau bencong juga tidak membatalkan wudhu karena al aslu pakau makana ala kecuali kalau siap jelas-jelas perempuan tapi berdandan seperti laki-laki Eh, ya, itu uh, bencong yang di Indonesia itu mutarot atau mutakhonis bukan kunta eh, itu itu tadi itu lek lek fikih ini lek fikih itu fikih itu tetap berkeyakinan khalaqaz zaujainil dzakara wal unsa. Tetap ya laki-laki perempuan laki-laki perempuan. Enggak ada yang tidak laki-laki dan tidak perempuan. Lagi terus makanya ditafsir ya tentang fikih. Eh, orang yang punya jenis kelamin dua dilihat dari ketika kencing dulu. Ketika kencing yang berfungsi yang mana? Kalau yang berfungsi dakar laki-laki dia. Kalau yang berfungsi farji perempuan. Kalau fungsinya sama, dilihat jumlah kencingnya. Ingin. Ternyata kencing yang keluar dari zakar lebih banyak daripada yang keluar lewat farji. Berarti dia laki-laki. Yes, kalau podo ditimbang podo. Eh, ketika kencing kedua-duanya berfungsi dan jumlahnya relatif berimbang, maka dilihat tanda baliknya dia keluar mani apa head. Kalau pakai keluar mani berarti laki-laki. Kalau pakai head berarti perempuan. Kalau misalnya kedua-duanya, ya keluar head ya keluar mani untuk menandai perempuan dulu mana keluarnya. Ya, bareng maka dilihat punya rahim apa tidak. Egois. Eh, Terakhir, punya rahim meski betul. Kalau dengan cara dipancing datangkan Desi kali Rano Karno ya. datangkan Desi kali Rano Karno dipancing itu nggak mesti karena kadang-kadang laki-laki tertarik laki-laki yang kelainan kelainan seks itu Aku pun ini, semoga lagi, periksa punya rahim apa enggak? Lagi, punya rahim apa enggak? Terakhir, substansinya kan. di oh, rahim. Ya <laughs> ya. Kalau Kalau kelamin berubah itu memang bisa Betul. welut uh, apa welut itu kalau kira-kira agak kecil sampai kira-kira doro itu wedok terus umur itu tua malah jadi lana. welut itu Enggak, eh, welut nggih enggak, Gitu. Terus eh, antara yang nyenggol dan yang disenggol sama-sama batalnya. Kemudian kudu lain mahram. Lain mahram dan kira-kira sudah nyahwati. Kalau lain mahram tapi belum nyahwati enggak batalno lah ukurannya Yahwati itu kalau di Mu'in, di macam-macam itu sekitar antara 8 tahun, 9 tahun. Cuma menurut saya ikut yang muktamad saja itu relatif. Karena ukuran orang Arab dengan orang Jawa beda. Jawa Madura juga beda. Sehingga saya sendiri kalau ono are SD salaman yang oma kelas papa, kelas limo itu masih tak terima. Karena untuk Jawa turun rum yang Lelek. lele Arab kelas 56 ya wis. Wis gede. Wis ya, Kemudian kalau yang disinggol wis mati, maka yang batal yang ninggol. Yang mati yang tadi sebelum mandi sudah diwudui nggak perlu diulangi wuduknya. Nah, begitu juga andai ada orang mentolon jimat mayit. Itu setelah sudah dimandikan terus dijima orang, nggak perlu dimandikan lagi. Mayit itu. sengurep ya tetap tetap mandi. Terus kalau nyenggol protolan awak ada orang perempuan tabrakan betul sikile itu kalau sikil utuh ya disenggol dilus-lus begini membatalkan wudhu ya. kalau cuwilan cuwilan pupu, ya, nah. ya, ya. ya. apa eh, ya kericik itu tidak membatalkan wudhu meskipun lain jenis karena tidak termasuk nisa <laughs> Kalau tonggone pupu asal itu disebut zakar, maka batalnya bukan karena dia laki-laki apa perempuan karena masud zakar. Masud zakar, masul farji. Itu membatalkan asal yang putul itu utuh. Jadi kentongan itu memang utuh putul dicekel nih. Nih, Lek mek kur cuwil, cuwil kusen sise ngono Itu. Ya. Nah, lam sama farjan. Jadi misalnya, apa mau cekeli kusenan sise. Bihai lam yusamma karon au farja. Sampun nggih? Sedikit lagi. Berikutnya tentang hukum air mustakmal. Di NO membeda-bedakan hukumnya air mustakmal dan yang tidak mustakmal. Air enggak ada dua kolah dan yang dua kolah lebih. Air mutanajis walau lam yuro, ya, kan? meskipun najisnya tidak dilihat Terus air yang tidak mutanajis di NU dibedakan. Kalau di mereka olah pokok sekurung budak dipakai. Pokok belum kotor dipakai meskipun tadi wis dipakai wudhu atau apa. Enggak membeda-bedakan antara kulata ini atau akol ming kulata ini mustakmal atau wairu mustakmal. Kita kalau melacak hadis Nabi ternyata membeda-bedakan antara mustakmal dan koyur mustakmal kulata ini atau akol min kulata ini Ja'a datang seorang laki eh, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni menjenguk aku wa ana maridun ketika itu saya sakit wa ana la'akil saya tidak sadarkan diri eh, melihat saya sakit parah itu lalu Nabi menyuwuk saya Fatawaddoa Nabi berwudu Wasabba Nabi menuangkan Alaya atas diriku Min wadu'ihi Dari air wuduknya Bekas air wudhu itu Disok neneng aku Padahal bekas air wudhu itu mustakmal Tapi digambior neneng aku Berarti air mustakmal itu tidak najis Andai air mustakmal itu najis Mestinya nggak digambiornya kepada orang sakit Sebab tuh bin najasah itu haram. Hmm, sengaja melumurkan diri dengan najis itu haram. Wis ngerti banyu peceren musmo cemplungi tanpa ada gunanya itu haram. Nah karena ini oleh Nabi digambiur neneng wong loro berarti bekas air wudhu itu tidak najis. Andai najis nggak mungkin digambiur nih Sebab gambiorne barang najis hukumnya haram. Kesimpulannya air mustakmal tidak najis, tapi juga tidak bisa untuk mensucikan. Tidak bisa untuk bersuci. Berikutnya anna ya sallallahu alaihi wasallam kala bersabda layak tasil ahadukum fil ma'id Jangan seorang dari kalian itu mandi di air yang tenang, tidak mengalir, wahwa junub, ya, padahal dia mandi jinapa. Nah, eh, jeding-jeding atau bak-bak mandi di Arab itu tradisinya kecil, nggak ada dua kolam, karena mereka pakai kulitnya kambing dijahit, terus diolesi dengan minyak apa, lah itu yang dipakai wajah air. Sak gede-gede nih paling yo. Eh, apa unta atau sapi itu enggak sebesar tong kan nah dua kolah itu sebesar tong yang Pertamina ini eh, 216 liter ya, itu meskipun gak, apa kulitnya sapi sekalipun nggak sampai dua kolah nah kalau itu eh, apa Nabi melarang jangan mandi di wadah-wadah begitu pakai <coughs> nyemplung nah, Padahal dia mandi jina jinaba berarti Nabi khawatir kalau itu pakai dicemplungi meskipun sisanya nggak najis tapi kan jadi mus mustakmal ya, Andai nggak jadi mustakmal kan nggak perlu dilarang tambah ngirit timbang cuci hilang tente kan mending nyemplung beres nyemplung beres nyemplung beres tapi justru Justru yang lebih praktis itu oleh Nabi dilarang. Berarti kan ada unsayun kan? Nah, kenapa dilarang ada sesuatu? Berubah hukumnya. Terus sahabat bertanya, gimana kalau nggak boleh nyemplung? Faqalu ya Abu Hurairah, kaifa Bagaimana orang itu harus berbuat kalau nggak boleh nyemplung? Qala Abu Hurairah berkata, ya tanah waluhu tanah bulan. Hendaklah menciduinya dengan benar-benar mencedui ngambil ya diambilin dong. jangan dicemplungi yang pertama mustakmal tidak najis yang hadis kedua banyu kaon orang dicemplungi jinabat menjadi apa menjadi mustakmal nggak bisa untuk pakai lagi yang hadis berikutnya tapi nggak tak tulis di sini Nabi melarang laki-laki mandi sisa mandinya perempuan atau perempuan mandi pakai sisa mandinya laki-laki suaminya. Itu riwayat Imam Muslim juga. Cuma hadis satunya Nabi mandi besar pakai sisa airnya Maimunah. Nah, itu gimana? Eh, bisa jadi Maimunah itu nyidui enggak enggak nyemplung. Maka Nabi pun setelah Maimunah mandi besar, sisanya air itu dipakai mandi oleh kandung Nabi. Tapi kalau suami nyemplung, istri nggak boleh pakai sisanya. Atau istri nyemplung, suami nggak boleh pakai sisanya. Es, pokoknya kan orang olah tinggi wudhu, tinggi mandi besar, mus mustakmal. Berikutnya, sami itu aku mendengar itu juga dengan budaya kebudayaan apa kebiasaan Arab kan gitu Mungkin. daripada orang Muhammadiyah yang cenderung tekstual kan iya. gitu ya. tapi menganggap lebih modern iya lah modern itu salah satu ciri modernitas itu berpikir rasional iya, iya, iya. tapi justru enggak rasional eh, setback ya melihat hadis kok tekstual kayaknya mulai dari karena kan ada kemungkinan gini lagi nah, dinafikan oleh mereka ya. Pokok NU lebih maju. Hidup NU. Jawab belas asal. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai itu aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahwa yus'alu anil ma ketika itu Nabi ditanya tentang hukum air yakunu bil falak yang ada di padang Eh, atau di hutan minal arbi dari bumi falat itu sohro wa buhu dan air itu sering didatangi minasibai binatang buas wadawabi binatang anjing habis makan binatang mangsanya minum di situ eh, macan habis makan berlumuran darah minum di situ nah, terus air kumbangan di hutan itu sering dipakai minum anjing, macan, najis apa enggak? Padahal Nabi bersabda, e, kalau wajahmu dijilat anjing, maka e, buangan, soen dan cucilan tujuh kali. Nah, ini kalau anjing ya, nyut, apa, ngokop neng kumbangan, kumbangan-kumbangan air yang ada di hutan itu, Najis apa enggak? Faqala Nabi bersabda, Ida nama al-ma'u Lam lam yahmilil khabas. Asal air itu ada dua kulah, maka tidak mengandung najis. Wa fi riwayatin layan Asal ada dua kulah, maka air yang kena dikokop anjing, dikokop apa, itu tidak menjadi najis. Berarti kalau enggak ada dua kulah, menjadi najis. Jadi kalau airnya sedikit nggak ada dua kola, pakai hadis muslim satunya, buang air itu dan cuci wajahnya tujuh kali. Kalau air itu dua kola lebih, pakai hadis ini, meskipun habis dikokop anjing, nggak najis karena ada dua kola. Nah, NO membedakan hukum air yang ada dua kola dan Sobri. Kok nggak rupa kan pian sapa? Nomor 992 kosong tiga tiga nun belen tak anu takon ini. rene ana nggih enggak eruh dekne jangan bel afleksi nah, rupane oh anu niki saman bel 0341 992 0366 takon alamat mriki pun kula terus nih Bismillahirrahmanirrahim Nggih masalah ya Nah nggih Eh yaitu di kalau kita di beda-bedakan berdasar dalil. Kemudian eh, ada dari luar kita itu apa? Tapi pakai akal ya. Sebetulnya kalaupun dua kolah taruhlah kena kencing saat tetes, nggak dihukumi najis karena tidak sampai berubah. Dipakai kokop anjing nggak dihukumi najis. Eh, Enggak najis itu kan kalau dua kolah. Padahal kita wudhu itu kan ngambil sak sibuk. Jadi taruhlah kenaan kencing sak tetes banyu sak gelombang itu. Terus bercampur di situ. Nah, enggak pola itu enggak najis itu kalau yang sak gelombang itu. Padahal kalau ibu itu atau apa ngambil sak timbo. Yang kita ambil itu kan enggak ada dua kolah dan entah 0,00 sekian persen banyu yang kita ciduk itu kan ya tetap ada unsur dan nah, kencengnya tadi yang teramat sangat kecil itu persentase, persentasenya itu kan nggak ada dua kolah kecampuran nah najis kencing gitu lah ya, oh, eh. nah, nah terus kita jawabnya eh, Ketika air itu nah, ketika air itu dua kolah lebih kena kencing titik nggak sampai berubah, maka unsur kencingnya kalah menyatu dengan air. Dan kalau kita nyipu nggak nyipu kencing itu sudah. Eh, ya nyipu air. Unsur kencingnya hilang. Oh. Sampeyan neng pengawan Terus eh anak kiri eh seluruh neng jerone karo nyekeli kiri ngambungi kiri itu enggak apa-apa. Ya. Oh iya oleh neng dhuwur tapi lek mlebu jero banyu. Dolenan kerangkuli kire enggak. Rombongan kire itu. <laughs> Lenyakar. Karena airnya dua kola lebih dan di dalam air. Ya, lebo <laughs> Iya, iya mudah. Mergosono tak ada, tapi mau Bajul mati. Bajul mati. Iya. Iya. Terus begini lagi alasannya. Dalam madhab syafi'i juga itu Andai air nggak ada doa kolam Terus kecipratan najis yang teramat sangat kecil nggak terlihat Itu dimakfu Jadi eh, banyu neng timbo Terus ono uh, udan atau apa uh, eh, dienceloki laler laler mari mencelok neng kotoran terus uh, eh, neng banyu itu nggak dihukumi najis karena sangat kecil nah padahal ikan dia ya tetap ono najis neng sikile laler itu nah kias dengan itu banyu sak jeding gede kenaan kencing sak tetes katanya itu tadi kan ketika nyiduk sak tangan kan dia ya tetap ada unsur airnya. Tapi unsur eh, kencing itu kan teramat sangat kecil wairu mar'i. Iya, iya. nggak bisa dilihat. Tapi tetap nggak ada masalah. Bihaitsu la apa eh, apa al apa at-tarful muqatil. Kecuali tidak harus pakai mikroskop, teleskop manual <laughs> dengan kan? Nah, ada tidak, kalau hati di tanah itu lah, Ustaz Gus Nafis, Nah pondok itu kan yang penting dua bulan. Padahal kalau kita lihat air di pondok pondok itu penyelakitan di gue pakai ini. ah iya. Kan tidak. Nah, kalau lihat apa namanya? Di zaman Nabi nggak ada begitu-begitu. Nggak mempertimbangkan yang cilik-cilik itu. Kalau yang cilik-cilik dipertimbangkan dewek sholat enggak sah. Ini ada bangkai bakteri berapa juta zaman sakit apa kena bakteri apa minum putrek atau disuntik bakterinya mati untuk batang tak birang-birang sholat bawa batang sah ora hmm. Oh iya Tapi yo selisihnya sangat terlalu jauh Anggap lumpur lamun wae. Jadi 216 liter. Kurang dikit, naik sedikit nggak apa-apa. Ukuran itu dari mana? zaman Nabi itu pulatain itu istilahnya belum ada. Ijidat sapi itu kayak apa? Itu uh, sebetulnya yang sekian liter itu kan Mahmud Yunus ya. Terus kalau apa tip al okay. yang tadhid itu 194 okay. tambah 194 liter berarti 16 dikurangi 22 194 Nih, 22 liter Dikurangi 22 liter Terus kalau model Yang dulu di daunnya apa itu Fathul Qadir fi Ajaibil Makadir lebih lagi karena ukuran sok pun juga lebih. Saya khawatirnya gini, Nabi itu zakat pakai sok satu satu sok misalnya. Hmm. Ketika eko limbang mas besar eko limbang, yang ditimbang yang kering otomatis bisa empat kecil. Yang ini satu sok puasa bisa lima kilo. Khawatirnya nanti ukuran airnya kayak gitu. Eh, itu kalau zakat itu kan barang yang kira-kira eh, apa wis awet kalau disimpan iya. kalau se gebleh teko sawah kan ya iya, iya. nggak memenuhi syarat itu jadi untuk ukuran zakat itu lek beras ya beras kering jagung ya jagung kering tinggal permasalahannya di zaman Nabi kan diciduk begini satu sok itu empat mud kan? Nah, begini empat kali. Nah, yang diukur itu begininya orang Arab yang ah. wajah. Iya, iya. Karena zaman dulu itu diciduk karo tangan ini, nggak pakai ditimbang. Maka saya pun kepada orang awam itu tidak pernah keren. Jadi orang awam zakat orang kilo setengah ya tak sah no. Hmm. Orang awam zakat yang pakai model tip albiro 2,1 ya tak sah no orang Arab zakat pakai dua apa dua tujuh koma satu dua sembilan ya tak sano ini. karena di zaman Nabi nggak seketat itu namanya nyiduk itu ya iso titi itu orang titi ini dikembalikan pada konteks syarak lek kereng-kereng iki kurang sak mene nggak sah ngocek kereng Iya. <laughs> Iya. Iya, Dan itu ya yasiru wala tuasiru. Ya, bisa saja nanti di masyarakat kita berhadapan dengan itu. Belum mesti di masyarakat itu yang dua kilo setengah ada, yang dua dua koma kurang jadi ada, yang lebih juga ada. Lah kita nggak perlu kaku kaku. Makbul mawon, ya. Gue. uh, eh, kimah niku lek nurut mizan kubro sah nurut madhab Hanafi. Jadi zakat fitrah pakai duit itu sah menurut madhab Hanafi. Cuma yang perlu diperhatikan soknya madhab Hanafi itu dua kali lipat soknya madhab Syafi'i. Jadi kalau mis, eh, kalau dia pakai kimah eh, taklid Hanafi Ya jumlahnya jangan dengan uang yang harganya sama dengan beras dua kilo setengah. Empat kilo. Ya. Itu. Nggih. Nggih Sulaiman Rasyid itu enggak enggak full enggak full kitab kuning. Terus sejak dulu ada ya. Kitab terjemahan bahasa Indonesia gitu. Kitab suci hmm. Muhammadiyah. Artinya kita bisa menggunakan uang ukuran Hanafi kan kita. Okay. Iya. Seperti delapan mut. Dari lah Kan, Bismillahirrahmanirrahim. Meh mari. Jadi kalau ono sing bilang begitu, kita jawabnya seperti itu. Ya apa? E, kalau dua kola lebih kecampuran ini enggak najis, tapi ketika nyiduk kan enggak ada dua kola. Jawabnya sudah lebur. Jawab kedua itu wairu mar'i najisnya teramat sangat kecil nggak bisa dilihat makfu Idza staiqadha ahadukum min naumi apabila seorang dari kalian bangun tidur fala yaghmis yadahu maka jangan mencelupkan tangannya fil ina'i ke dalam wajah sebelum dicuci hatta yaghsilaha sebelum dia mencuci tangan itu salasan tiga kali fa innahu la yadri karena orang itu tidak tahu aina kemana batat tuh semalaman tangannya kemana kan nggak tahu nah ini juga terkait dengan masalah mutanajis tadi eh, ina ina itu wadah air yang kalau di sini semacam timbobak itu aja Eh, enggak ada dua kola mesti. Nabi melarang lek sampean tangi turu, tanganmu iku aja langsung mok celupne nang air sing gak ana ronggolah itu. Nah, berarti menurut Nabi Andai di sela-sela kuku itu ada najis boleh mau garuk-garuk sembarang Terus dicelup nih enggak oleh Berarti Nabi khawatir itu menjadi muta, muta najis Nah kesimpulannya air nggak ada dua kolam kena najis kecil tetap menjadi najis. terkecuali kalau ini koi rumarti. Nanti misalnya neng kuku ono gede didi dicelupne neng banyu sak timbo ya menjadi najis, wong nabi melarang andai itu nggak menjadi najis, mestinya nabi nggak perlu melarang iya. ya. Jadi saya yakin enggak enggak beda-bedakan. Iya. Padahal hadisnya membeda-bedakan. Kurang Lah enggak manut ulama itu. Ulama kita memunculkan mutarajis kan dari hadis. Dari hadis, bukan fitnah. Betul.